Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh al syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan, perhatikan. al syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan, asbahullah. Pembahasan terakhir yang kita baca adalah pembahasan seputar Muhammadun Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Nabiyun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Dihafalkan itu. Nabi yang tidak disembah dan rasul yang tidak didustakan. Nabiyun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nabi yang tidak disembah dan utusan Allah taala yang tidak didustakan penutup para nabi. Berarti menunjukkan nggak ada nabi lagi setelahnya. Nah, kita baca saja bawahnya itu penjelasan Syekh Shalal Fauzan bagus sekali. Yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab didengarkan. Biar apa? Biar tidak gagal faham. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Yang namanya penutup sudah selesai. La nabiyya ba'dahu alaihi salatu wassalam. Tidak ada nabi lagi setelahnya alaihi salatu wassalam ila antakum as-sa'ah. Sampai hari kiamat. Lah buktinya nanti akhir zaman turun nabi katanya. Siapa? Nabi Isa. Itu turun bukan nabi baru. Nabi Isa tidak dulu sudah ada, cuman diangkat Allah Taala ke mana? Ke langit. Nanti turun akhir zaman sebagai apa? Penumpas dajjal. Bukan nabi baru ya, ingat-ingat ya. Katanya nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Buktinya ada nabi lagi. Kita katakan Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman bukan nabi yang baru. Paham ya? Karena beliau sudah apa? Sudah ada sejak dahulu. Cuman beliau diangkat oleh Allah Taala ke langit. Nanti di akhir zaman turun didampingi oleh dua malaikat. Paham ya? Atau dalam riwayat yang lain didampingi oleh malaikat, Nanti turun dalam keadaan apa? Meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat tadi. Paham ya? di daerah Damaskus, Menara Baidha, Menara Putih. Paham ya? Kemudian turun salat di belakang Imam Mahdi. Nah, ternyata begitu setelah selesai salat di luar masjid itu barakallahu fi sudah banyak orang yang nah barakallahu fi ingin apa? menghadang kaum menghadang kaum muslimin dari kalangan apa? Dajjal dan pasukannya. Tapi ternyata mereka kewalahan, takut mereka semuanya. Semua pohon bicara. Semua pohon bicara. Eh? Semua pohon bicara itu. Wahai muslim, wahai mukmin, di belakangku ada orang kafir, bunuh dia. Di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Semua pohon bicara, tapi ada satu pohon, eh, satu pohon nggak mau bicara, diam seribu bahasa dia. Satu pohon ini nggak mau bicara dia. Eh, pertanyaannya, jangan saling bising bisik dan semuanya mikirkan sendiri. Dan kita lewati berkali-kali. Pohon apakah itu? Ayo, Hafiz, semua pohon bicara semuanya. Nah, sehingga orang Muslim di terbantu di situ. Di belakang kau ada Yahudi bunuh dia, bunuh. Ada pohon yang nggak mau bicara dia. Diam seribu bahasa dia. Pohon apa itu, Hafiz? Keliru ucapan, keliru juga maknanya. Apa? Anak tahu maksud antum. Anak salurkan aja. Gorkod. Eh, pohon gorkod. Itu pohonnya. Pohon gharqat ini nggak mau bicara nih ya. Naam. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa alaihissalam turun nanti di akhir zaman nabi baru atau bukan? Bukan, tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita yakini tidak ada nabi lagi setelahnya. Enggak ada. Paham ya? Dulu katanya ada, katanya. Yang ngaku nabi, banyak loh ngaku nabi banyak. Musa lima al-Kadzdzab pun ngaku. Kemudian apa? Al-Asfar al-Ansi juga ngaku. Paham ya? Nanti sebutkan tidak salah itu oleh Syekh Fauzan. Nah barakallahu fiik. Bahkan ada orang Indonesia pernah aku juga orang Indonesia. Iya kan? Waktu itu ada orang Indonesia ngaku nabi kan, Pak? Waktu itu pernah enggak? Orang Indonesia ngaku nabi ada kan? Perempuan kan? Nah, gitu. Perempuan. Nah, perempuan bukan orang Arab ngaku nabi lagi. Bayangkan itu Allahul musta'an. Jadi Indonesia enggak kalah. Kalah dalam apa? Enggak kalah dalam kebatilan tadi itu. Banyak juga orang ngaku nabi padahal jelas la nabiyya ba'dah. Ingat-ingat, Anak sebutkan pembahasan seputar nahmu dipahami yang sudah belajar. Lanya lanafiyah apa namanya? Lanafiyah lil jinsi. Meniadakan semua jenisnya. Lanafiyah bukan lanabiyun. Kalau bacanya lanabiyun, nanti artinya rusak dan fatal nanti. Karena mereka menginginkan yang lain lagi. Lanafiyah ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah setelahnya, Tidak ada lagi. Semua jenis nubuah dihilangkan total, Tidak ada meniadakan nafiyu jami'an nubuwah, meniadakan semua kenabian. Tapi kalau dibaca la nabiyun, mereka plesetkan susunan mutadak dan khobar. Lanya mutadak, nabiyunnya khobar. Artinya la adalah nabi setelahku. Berarti setelah Rasulullah ada nabi namanya la nabila. Nabi la. Allah musta'an. Itu sunan seperti itu. Disebutkan para ulama itu ya. Nah, barakallahu fik maksudnya jangan terkecoh Jangan tertipu. Karena bacaan itu penting sekali di situ karena kaitannya masalah apa? Makna la nabiyya bukan la nabiyun, la nabiyya. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Fa huwa akhirul anbiya, yang mana beliau adalah akhir daripada nabi yang ada. Wa huwa khatamuhum sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah penutup naam para nabi tersebut. Mereka semuanya ditutup dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalkan sekarang ini ya, misalkan tahun 2000 berapa ini kalau Masehi, tahun 2023 misalkan ya, ada orang ngaku nabi misalkan. Percaya nggak tuh? Tadi malam turun wahyu pada gua tanya. Eh? Di, kami diperintahkan sholat lima waktu. Bagus. Perhatikan. Bagus. Isinya bagus. Disuruh sholat lima waktu. Suruh puasa. Suruh zakat. Suruh haji juga. Pokoknya yang disuruh itu benar-benar apa para kalafik. Enam syarat Islam itu loh. Percaya nggak? Jangan percaya karena ada hadisnya nanti. Hadisnya nanti akan kita lewati. Innahu sayati ba'di salasuna kadzabun. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Akan datang setelahku nanti 30 orang pendusta. Masing-masing mereka ngaku nabi. Paham ya? Sehingga nggak usah percaya sudah walaupun dia ngomongnya dia pun nggak usah percaya. Paham ya? Itu bukan nabi. Paham ya? Allah musta'an. Terus bagaimana kalau ada orang mimpi ketemu nabi? Pertanyaan gak Mas? Orang mimpi ketemu Nabi, tadi malam mana mimpi ketemu Nabi di bawah pohon beringin katanya. Misalkan, pertanyaan gak kira-kira? Eh? Bertanya, boleh dipertanya nggak seperti itu? Atau ada rinciannya? Rinciannya apa? Eh, rinciannya kalau benar-benar dia itu bertemu dengan sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita nggak bisa mendustakan karena ada lafadznya hadisnya. Man roani fil manam faqad roani kata Rasulullah SAW. Fa inna syaitan la yatamatsal bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Jadi kalau ada orang lihat Rasulullah dalam mimpi, itu benar-benar melihat Rasulullah SAW. Tapi dengan apa? Sifat. Dengan sifat dan ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pahami ya? Dengan sifat atau ciri-ciri yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan gini, ada orang ngomong gini, Tadi malam mana mimpi ketemu Rasulullah di Bukit Tur katanya. Lah bagaimana? Celananya isbal enggak ada enggak ada jenggotnya, bukan Rasulullah setan itu. Paham ya? Nah, di gambar-gambar situ karena Rasulullah enggak seperti itu ciri-cirinya. Paham ya? Jadi pahami baik-baik, cocokkan dulu. Sesuai enggak dengan dalil yang ada? Kok enggak sesuai? Berarti bukan Rasulullah. Paham? Nah, tadi malam aku mimpi. Di mana di balik Ka'bah ketemu Rasulullah katanya. Lah bagaimana ciri-cirinya ngerokok? Bukan Rasulullah. Paham ya? Bukan Rasulullah. Karena dalilnya jelas. Rasulullah mengharamkan perkara yang berbahaya dan juga mengharamkan perkara yang bisa apa? Membunuh jiwa atau bunuh diri kan itu. Nah, jadi dilihat ciri-cirinya, lihat ciri-cirinya. Sesuai nggak dengan e, dalilnya? Kalau nggak sesuai, pastikan bukan Rasulullah. Tapi kalau benar-benar sesuai dengan dalil yang ada, apa kata Rasulullah tadi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Tapi ingat-ingat, dengan ciri-ciri yang sesuai dengan apa? Dalil. Fa inna syaitan la yatamatsal bi karena setan enggak bisa menyerupai itu. Jadi pahami? Nah, itu dalil sangat kuat, dalilnya sahih itu. Naam. Kita lihat kalau Allah Taala Allah Taala mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum malaki Rasulullah wa khataman nabiyyin." Masyaallah. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kata mereka, khotam itu bukan penutup, itu cincin katanya. Hah? Nah, memang khotam bisa dari cincin memang. Tapi di sini artinya bukan cincin, penutup, penutup para nabi. Wal khotam awil khotim bil kasri, perhatikan itu. Khotam khotim boleh baca dua, khotam boleh, khotim boleh. Dengan kasrah khotim, huwal akhir alladzi laisa ba'dahu rasulun wala nabiyyun. Maknanya adalah apa? Yang paling terakhir. Hah? Yang paling terakhir yang tidak ada lagi setelahnya rasul tidak pula nabi. Faham? Jadi enggak ada nabi lagi, enggak ada rasul lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Musailim al-Kadzdzab. Nabi atau bukan Fadil? Musailim al-Kadzdzab kan ngaku nabi. Tapi nabi bukan dia. Nah, terus nabi apa? Nabi palsu. Nabi palsu, ya, nabi palsu. Paham ya? Musailim al-Kadzdzab. Sampai diperangi para sahabat, peperangannya dikenal dengan perang apa? Ewa. Perang Yamamah, yomul Yamamah. Naam. Kita lihat sini. Walakin syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatun wa mustamiratun ila an takum as-sa'ah sahih. Lihat ini. Walaupun tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, tapi syariatnya masih senantiasa ada dan terus menerus sampai hari kiamat. Syariatnya masih ada. Nabi mah nggak ada lagi sudah, tapi syariatnya sampai nanti. Syariatnya sampai hari kiamat. Terus berlangsung itu. Mulai dari apa? Syariat Sholat, puasa, zakat, haji, bagaimana dalam apa? Bermuamalah, transaksi jual beli, bisnis semuanya ada. Paham ya? Naam. Kita lihat wa kamilatan wa kamilatun la tahtatina bi'satin nabiyyin jadid sahih dan syariatnya sempurna. Tidak perlu lagi apa? Utusan nabi yang baru nggak perlu. Paham? Jadi termasuk perhatikan, termasuk kesempurnaan agama Islam ini diutusnya nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa? Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Agama Islam ini sudah, sempurna. Dibahas semua perkara sampai qadul hajah, sampai orang buang air kecil, buang air besar, istinja, istijmar, bersuci dibahas semuanya itu. Paham ya? Jadi sudah benar-benar sempurna agama Islam ini. Karena sempurna nggak perlu penambahan, nggak perlu pengurangan. Perlu dipadukan nggak kira-kira? Agama Islam perlu dipadukan nggak kira-kira Muhammad Ridho? Gak usah dipadukan. Kalau dipadukan dengan ilmu dunia atau ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya di akhirat berbahaya. Jadi gak perlu Islam terpadu, padukan dengan apa lagi? Udah sempurna dipadukan. Eh? Al-Quran dan As-Sunnah kan? Nah barakallahu fi. Kalau seandainya nah barakallahu fi mau dipadukan, jangan dipadukan dengan ilmu dunia atau ilmu yang tidak bermanfaat di akhirat. Paham ya? Mungkin cara orang memahamkan saja berbeda-beda. Wa inna dah sempurna semuanya. Semuanya dibahas semuanya. Paham ya? Mulai pernikahan, perceraian, kemudian masa iddah ketika diceraikan bagaimana, berapa hari, semua dibahas semuanya. Masya Allah ada sempurnanya. Ya. Kita ambil lagi dikit lagi perhatikan. Wa ka'anna Nabi SAW mustamirun baina adhurina sahih. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu masih ada di hadapan kita. Seakan-akan. Paham ya? Karena syariatnya masih ada. Syariatnya masih ada dan berlangsung. Dan kita mengamalkannya kan mulai sholat malam, kemudian juga mulai sholat lima waktu, syarat-syarat yang lain, amalan sunnah, ya kan? Seakan-akan Nabi itu masih ada di hadapan kita. Wadalika bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihat itu. Dua pondasi, dua rujukan, dua sumber. Kalau kita berpegang teguh dengan dua ini tidak akan sesat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis yang sahih, Ihsan. apa hadisnya? Naam, ahsan tabarakallah, fi diperhatikan. Hadisnya sering muncul itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ini tarikun fikum amrain In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullahi wa sunnati. Artinya, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Dua perkara. Jika kalian berpegang teguh di atas dua perkara tersebut, perhatikan, setelah aku meninggal nanti, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnahku, bayangkan itu. Jadi agama ini dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas logika Bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas hawa nafsu, bukan dibangun di atas perasaan yang keliru. Paham ya? Semua orang pasti punya perasaan, tapi letakkan perasaan pada tempatnya. Itulah nah barakallahu syariat yang lurus. Sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lihat sini. Fala hajah ila bi'tatin nabiyyin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka enggak perlu lagi Enggak perlu lagi diutus nabi yang baru setelah Rasulullah SAW. Li'anal anbiya kanat tub'ats idan datarat asar risalat. Dikarenakan para nabi terdahulu itu diutus ketika apa? Ketika asar-asar risalah atau kerasulan sudah habis. Paham ya? Sudah mulai habis, nah mulai hilang baru diutus. Wa ammal jahl fil umam sabiqah dan e, barakallahu banyaknya kebodohan pada umat-umat terdahulu kullama madha nabiyun khalaqahu nabiyun akhar yujaddid linnas ad-din lihat ini ini terdahulu ya setiap kali nam hilang nabi yang lama maksudnya hilang itu meninggal kemudian diganti nabi yang berikutnya nah, membaharui lagi nah membaharui lagi manusia agamanya maksudnya apa datang nabi yang baru kemudian apa menghidupkan kembali agama manusia tersebut ini dulu Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk apa? Untuk semua umat, semuanya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk umat khusus, pasuk dalam artian apa? Kaum yang khusus, kaum mereka, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud misalkan, kaum Nabi Saleh. Tapi Nabi kita Muhammad SAW apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa istu ilan nasi kafah Bahwa istu ilan nasi kafah dan aku diutus untuk semua manusia semuanya Nah, itulah. Nah, barakallahu menyeluruhnya dan umumnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu diutus untuk umat yang khusus. Mafhum? Nah, barakallahu fiik sehingga nabi-nabi yang sebelumnya barakallahu fiik itu kadang-kala syariatnya masih diperbarui nabi yang setelahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan agama Islam ini penyempurna. Paham ya? Disebutkan para ulama barakallahu fik nasakhat jami'al adiyan as-sabiqah, menghapuskan semua agama-agama sebelumnya dalam artian menyempurnakan. Mafhum? Menyempurnakan. Kita lihat dikit lagi perhatikan baik-baik. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadis syari'ah al-kamilah al-mahfudhah min at-taghyir wa tabdil al-wafiyah bihajatil ibad ila an taqumas saah. Lihat ini. Kemudian tatkala telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sempurna ini, syariat yang terjaga, eh, terjaga dari perubahan, terjaga dari penggantian dan sempurna, ya kan? Sempurna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hamba sampai hari kiamat. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun la yahtadun nas ila bi'tati rasulin jadi Seakan-akan Rasulullah itu masih hidup sehingga tidak memerlukan apa? tidak memerlukan adanya utusan rasul yang baru. Paham ya sehingga utusan ini barakallahu fi Rasulullah SAW ini menyeluruh sampai hari kiamat. Nah, maksudnya apa? Risalahnya itu berlangsung sampai hari kiamat syariatnya maksudnya. Paham ya? Adapun Rasulullah SAW kan nabi, manusia biasa sehingga mengalami kematian. Makanya waktu itu Abu Bakar Siddiq anhu mengatakan apa? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau keluar berkhutbah mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang, yang nyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang nyembah Allah, maka Allah Ta'ala zat yang maha hidup tidak pernah mati. Kita lihat Kama qala sallallahu "Inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Ini seperti yang disebutkan sebutkan tadi, itu riwayatnya beda. Artinya sama. Disimak baik-baik itu sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan "Inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah aku meninggal nanti. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah SAW. Jadi inilah pedoman kita. Landasan kita, sumber agama kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi agama ini dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas logika wala akal wala hawa nafsu, wala perasaan yang e, eh, yang keliru tak tidak, tapi dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, ma'rifatu din Islam bil adillah. Mengenal agama Islam beserta apa? Dalil-dalilnya. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa barakallahu fiikum Dikit lagi. Perhatikan baik-baik. Falidzalika khutimatir risalatu bi Rasulillah sallallahu oleh karena itu ditutupnya risalah ini, paham risalah Rasulullah, kerasulan ini maksudnya ditutup dengan adanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa risalatuhu mustamirratun ila dan risalahnya syariatnya maksudnya, perhatikan, risalahnya syariatnya itu terus menerus sampai hari kiamat. Risalah syariatnya maksudnya. Wa syariatuhu baqiyatun ila an sahih. Paham ya? Dan syariatnya pun juga terus senantiasa langgeng tersisa sampai hari kiamat. Para ulama telah menjelaskan sampai hari kiamat ini maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Kenapa kok sampai mendekati hari kiamat? Kok nggak sampai hari kiamat? Tunggu hari kiamat masih ada. Kenapa dibilang mendekati hari kiamat saja? Ewanaan. Abdullah. Kenapa kok disebutkan kok hanya mendekati hari kiamat kok nggak pas hari kiamatnya itu loh? Kenapa? Naam. Karena nanti ketika hari kiamat tegak, kalau tidak ada lagi orang beriman. Tidak ada lagi sudah. Lah terus kemana orang yang beriman? Meninggal, mati. Dengan apa? Diutusnya angin, jadi Allah Ta'ala barakallahu fiik perhatikan baik-baik setelah tragedi Ya'juj dan Ma'juj, paham ya selesai tuntas Allah Ta'ala mengutus rih angin yang sangat halus sekali paham ya angin yang sangat halus menembus sutra nah setiap orang mukmin ya, yang terkena angin tersebut langsung mati seketika mati seketika paham ya nah barakallahu fiik kecuali orang-orang kufar orang-orang fujar mereka semuanya tidak mereka masih hidup nah ketika itu tegaklah hari kiamat tegaklah apa? Hari kiamat. Di saat itu juga barakallahu fi Ka'bah dihancurkan. Ka'bah dihancurkan oleh sosok yang pendek berkulit hitam berasal dari Ethiopia. Siapa itu yang menghancurkan Ka'bah akhir zaman? Hafiz Dulkornen, Dzul Khuwaisirah? Dzul Malin? Atau siapa? Jasasa? Wah, lain lagi Jasasa lain lagi. Yang menghancurkan Ka'bah akhir zaman. Gak ada lagi kalimat la ilaha illallah gak ada lagi. Dicabut batu-batunya itu satu persatu. Sosok dari Ethiopia berkulit hitam, pendek, kecil, Dua petisnya pun kecil, dua petisnya. Ayo nah, mantum. Lupa? Lah ba'as. Ayo. Coba antum Muhammad. Yang lainnya diam. Orangnya pendek, kecil, hitam dari Ethiopia. Ada Dulkornen, ada milih. Dulkornen dulu Khuwaisirah, zumalin, Dzumalin, Wadul Akmal. Atau <laughs> siapa lagi? Abdul Kifli, ya, apa lagi? Mudah sekali loh. Eh, coba coba antum. Eh, Muhammad Kaltim. Dul Khuwaisirah, Lairu. Abdul Khuwaisirah itu pencetus pemikiran Khawarij. Berarti siapa? Dul Kornel yang bikin benteng untuk Majud. Apa Apalagi Yadul Akmal. Lain lagi itu. Nah. Coba Nazmi. Eh, bismillah. Hai. du Ewa, du suwai kotain. Du suwai kotain. Sebutkan dalam hadis yang sahih disimak ya. Yukharibul Ka'bah yaumal qiyamah du suwai kotain minal Habasyah. Du suwai koh. Suwai koh kan satu atau dua suwai kotain. Du suwai kotain minal Habasyah. Nanti di hari kiamat akan dihancurkan Ka'bah oleh dusuwai kotain. Orang yang memiliki dua betis kecil. Dari Ethiopia. Ethiopia ma'ruf berkulit hitam mereka. Mabum. Naam. Kesimpulannya berarti apa? Akhir zaman nanti tidak ada lagi orang yang beriman. Tegaklah hari kiamat situ. Wal'iyadzubillah. Allahumma Salim salim kita lihat wa inna yati ba'dahu al mujaddidun min ahli al ilm Alladina yuwaddihuna syariata linnas. lihat ini perhatikan baik ini akan tetapi yang datang setelah Nabi Muhammad SAW adalah para pembaharu. Para pembaharu dari kalangan ahli ilm yang mereka menjelaskan syariat untuk manusia. Karena syariat ini kan silih berganti ya dalam artian apa barakallahu fiik. Kadang pembawa syariat meninggal mati terpendam. Datang yang baru, menghidupkan kembali, mendakwakan kembali. Itu yang ada. Adapun nabi tidak ada. Paham ya? Adapun nabi tidak tidak ada lagi. Tapi pembaharu, pembaharu dalam artian bukan membawa, membawa agama baru bukan Pembaharu itu maksudnya itu dia menghidupkan kembali. Paham ya? Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan Nah barakallahu fi dinukilkan oleh Imam Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Apa kata beliau? Imam Bukhari mengatakan apa? Abdul Muslimin Ingat nggak? Abdul Muslimin, rajulun Ingat belum? Ewa eh, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami' kalam Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan afdalul muslimin rajulun ahya sunatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Artinya apa? Kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang dia itu menghidupkan sunnah yang sudah terpendam atau mati. Dia dakwakan kembali. Dia nambah ajarkan, dia kembangkan dakwah tersebut. Dia hidupkan kembali. Nah, barakallahu fiik. Apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Perhatikan itu nasihat Imam Bukhari bagus sekali itu. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian semuanya wahai ahlu sunnah. Semoga Allah telah merahmati kalian. Karena sesungguhnya kalian itu orang yang paling sedikit. Jadi ahlu sunnah itu di mana mana sedikit, nggak banyak. Kalau orang berpegang teguh dengan al sunnah itu sedikit sekali, dimanapun sedikit. Karena apa? Berpegang teguh di atas sunnah itu berat. Perlu perjuangan, pengorbanan, siap dikritik, siap di apa? Nah, kalau aku disinggung, siap kadang nih kucilkan, disindir, paham ya? Antum berjenggot di kampung dibilang apa coba? Meong. Atau kambing? Kambing, bayangkan itu. Kalau nggak sabar, nggak kuat mentalnya gimana? Cukur langsung, haram. Hanya nah, sabar mau diapain lagi? Berjenggot dibilang kambing, istri bercadar dibilang ninja. Celana tingkrang dibilang apa? Kebanjiran. Di kampung seperti itu biasanya lo ya. Nah, kalau fix sabar. nggak usah direspon aja lo. Intinya nggak apa? Nggak nyakitin. Nyakitin lo sabar juga. Sabarnya ngapain juga? Sabar. Nah, kalau fix karena apa? karena ahlu sunnati wal jamaah dakwahnya mencontoh dakwahnya para rasul diantaranya yang Rasulullah kabarkan dalam hadis yang sahih beliau mengatakan apa beliau mengkisahkan di hadapan para sahabat para nabi terdahulu itu mereka ketika berdakwah dipukul dipukul nggak sembarangan dipukul kalau zaman sekarang kita paling-paling dicaci maki dihina aja itu pun apa kalau fiik naam biasanya apa nggak mau di depannya ngomongnya belakang ya nggak di belakang langsunganmu jarang sekali di belakang sepuluh an jenggotnya kambing misalkan Paham ya? Lihat para nabi terdahulu dipukul hingga berdarah. Balas nggak kira-kira? Nggak balas. Saraya mengatakan Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah kaumku sesungguhnya mereka orang yang bodoh. Lihat sabarnya luar biasa ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran menghadapi orang yang bodoh yang tidak paham syariat sehingga apa? Mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita menggunakan kekerasan, arogan, anarkis, atau yang semisalnya tapi perlu kesabaran dan banyak berdoa barakallahu fiik karena hidayah taufik milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.